Karena beliaunya ada halangan, sakit. Maka sebagai untuk <coughs> menutup waktu-waktu yang kosong ini kita lanjutkan dari kita dari kita kitab Tauhid yang disarah oleh Syekh bin Bas rahimahullah taala perhatikan halaman 242. Masih dalam bab yang sama. Babul masih awal irada. Ayat yang beliau bawakan, ini ayat yang dibawakan oleh Sabin Bas Bama yuridillahu an yasrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang dengar oleh Allah untuk ditunjukinya. Hmm. Adanya untuk menerima al-Islam. Kami yuridillahu ayyamdiyahu yusrah ya, sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah inginkan untuk diberikan petunjuk kepadanya, Allah memberikan kelapangan yasrah melapangkan dadanya untuk Islam. Bamai yurid jelasannya, bamai yurid maknanya mayasa siapa yang Allah inginkan maknanya siapa yang Allah kehendaki Wahadi hadhi al iradatul kauniyatul qadariyatul ini dikatakan disebut untuknya dikatakan bagi iroda ini dikatakan iroda kaunia al qadariyah yaitu wahia bimaknal ini adalah dengan arti al masyiah inda ahli sunnah menurut ahlu sunnah Mafhum. Wa hunaka iradatun saniyatun tusamma al-iradata syar'iyyata. Dan di sana ada irada yang kedua, dinamai ataupun disebut dengan irada syariah. Irada syariah ini layal jamu muradaha. Mafhum. Inilah perbedaannya antara iradah yang dikatakan iradah kauniyah dan antara yang dikatakan iradah syariah. Iradah e, kauniyah nufud harus terjadi, tapi enggak harus dicintai, Enggak harus diridhoi. Tapi kalau irada syariah ini adalah bimana mahabbah, bimana ridho, ini enggak harus terjadi harus wujud apa yang diinginkan oleh Allah dalam kaun. Nggak harus wujud dalam fakta. Allah menginginkan dari semua hambanya supaya beriman. Allah meridhoi iman. Tapi apakah semua yang diinginkan oleh Allah pada hamba harus terjadi? tuntutan iman untuk semua manusia. Mereka tertutup untuk beriman. Tapi ada yang beriman dan yang tidak. Apa itu? Maka nah, dikatakan itu adalah iradah syari syariah. Penjelasannya layar jamu murodah, enggak mengharuskan wujudnya yang diiradakan dalam kaun, dalam wujud. Kaun dan nusud sama saja. Layal jamu takwinuha. Eh, Takwinaha. Tidak mengharuskan wujudnya apa yang Allah inginkan. Seperti iman. Seperti takwa. Seperti jihad visabilillah. Seperti petunjuk. Ya kan? Allah meminta kepada semua hamba agar mencari petunjuk yang benar. Tapi ada yang dapat dan tidak dapat. Ada yang muafak, ada yang tidak muafak. Mau dikatakan qad yaqa'u muraduha minal abdi minal abdi wa qad la yaqa'u muraduha ay minal abdi. Kadang terjadi apa yang diinginkan dari hamba, kadang juga enggak terjadi dari hamba apa yang Allah inginkan. Li'annaha bimakna al-mahabba wa bimakna ridha karena Ilat syariah dalam maknanya dalam makna perkara yang diinginkan dicintai dan diridai. Perhatikan. Hei. Eh. Perhatikan. Salman, perhatikan man. Kaqaulihi jalla wa'ala sebagaimana firman Allah jalla wa'ala. ala. khair. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa Allah menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian dan menunjuki kalian kepada sunnah-sunnah, toriko-toriko orang-orang yang sebelum kalian, yang baik dari sebelum kalian, dan menginginkan untuk memberikan taubat pada kalian. Tapi apakah semua muafak dapat taubat? Enggak. Apakah semua hambanya mengikuti jalan jalannya orang-orang yang berada sebelum kita? Tidak harus. Apakah semua kita kak manusia ini ditunjuki oleh Allah pada jalan yang lurus? Apakah semua dapat penjelasan? Ada yang dapat, ada yang enggak dapat. ini berikut ini penjelasan dari beliau hadil iradatu qad hasalat li ba'din nas irada ini qad hasalat sungguh telah terjadi dan telah terwujud untuk sebagian manusia sebagian manusia dapat bayan tentang kebenaran dapat hidayah kepada kebenaran dapat mengikuti jalan-jalan yang baik yang telah dilewati oleh umat sebelum kita dapat taufik untuk bertaubat. Itu sebagian manusia. Wabatun nas. Nah. Wa nas ma hasalat Sedangkan sebagian manusia yang lain enggak mendapatkan apa yang telah didapati oleh orang yang lainnya dari kebaikan. Wabatun nas lam yatubu. Sebagian manusia tidak bertaubat. Wabatun nas lam yahtadu. Sebagian manusia tidak mengambil petunjuk. Eh tada mengambil petunjuk. Yahdi menunjuki. Ada Yahdi menunjuki. Eh tada Yahdi berpetunjuk. eh dinas siratul mustaqim menunjukkan kami ke jalan yang lurus. Wanah tadi bi tariki keadaan kita berpetunjuk dengan jalan kamu ya Allah. Itu bedanya antara Yahdi dengan Yahdi tadi. eh Ihtada dengan ada. Sebagian manusia yah yahtadu. Apa maknanya? Sebagian manusia tidak mengambil petu, petunjuk. Ditunjuki tapi tidak menerima. Ba'dun nas ma buyyina lahum syai'un sebagian manusia enggak mendapatkan bayan untuk mereka sedikit pun. Artinya mereka enggak sampai bayan pada mereka. Matu ala jahlihi wa ala halihim sayyah. Mereka mati di atas kebodohan mereka dan di atas keadaan mereka yang buruk sayyah. Ya kan? Wa ba'duhum lam tablughum da'watu sebagian mereka yang lain dari manusia tidak sampai kepadanya kepada mereka ad-da'wah. Ad-da'wah alif lam lam yakni alif alif lil ahad alif lam yakni alif lam lil ahad yakni dakwah al-Islam. Da'watul Islam nggak sampai kepadanya. yakni mati di atas kebodohan dan kesyirikan. Sebab mereka ini jika ada nanti akan diuji. Dakwah nggak sampai kepadanya, matinya mati kufur, mati musyrik. Nanti di akhirat kelak akan diuji. Nah, siapa yang lulus dalam ujian masuk surga, siapa yang enggak lulus masuk neraka. Tapi di dunia dihukum dengan hukum apa? Mati di atas kekufuran. Itu namanya lam tablughum dakwah. Ada atau tidak ada? Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan ada, yang mengatakan tidak. Hmm. ya kan? Hadhihi iradatu syar'iyyatu mislu qawlihi li ibni Adam yaman qiyamah. Hadhihi iradatu syar'iyyah mislu qawlihi seperti perkataannya Allah kepada ibnu Adam, kepada anak keturunan Adam. Pada hari kiamat nanti. Li ba'dil musyrikin yaman qiyamah. Perkataan Allah kepada sebagian musyrikin nanti pada hari kiamat. Lil musyrik kepada seorang musyrik lakanat laka dunia bima fiha kunta muqtadiyan bihi min adzabillah wa yaqulu na'am Sikalaulah bagimu dunia ini sepenuhnya dan seluruh apa yang ada dalamnya ini milikmu apakah engkau akan jadikan sebagai tebusan dengannya dari siksaan Allah? Maka Ibnu Adam mengatakan iya. Fayakulullah maka Allah telah berkata, Qad aradtu minka wa anta fi salbi abika ma huwa ahwanu min dalika." Maka Allah telah berkata kepada Ibnu Adam tadi, aku telah menginginkan darimu wa wa Sedangkan engkau masih dalam keadaan di tulang punggung bapakmu. Aku menginginkan apa yang lebih ringan daripada ini, daripada itu. Fa'abaita. Tapi engkau tidak mau menerima. Ila syirka, kecuali syirik yang kau terima. Aradtu minka Allah syirika bi. Aku menginginkan kepada engkau, wahai Ibnu Adam, janganlah engkau menyekutukan denganku. Fa'abaita ila syirka. Kan tapi engkau enggak mau keinginanku tadi kecuali syirik. aratu minka yakni syar'an. Aku ingin berkamu secara syar'i, yakni ahbabtu minka wa amartuka. Ku senangi darimu, engkau jangan menyekutukan denganku. Ku perintah kamu agar mentauhidkan aku, tapi kamu enggak mau kecuali syirik. Ini dikatakan iroda syariah. Kenapa? Karena ada yang mendapatkan taufik ke jalan tauhid, ada yang tidak mendapatkannya. Itu yang banyak. Anak Adam ini yang terbanyak adalah musyrikin. Yang sedikit muwahhidin. Ini irada syariah. Wa umurun takfa ala katsir minan nas. Perkara-perkara perbedaan antara irada kauniyah dan irada syariah ini perkara-perkara yang takpa. Apa? Apa takpa? Perkaranya tersembunyi atas banyak dari kalangan manusia. Artinya mereka banyak dari kalangan manusia tidak bisa membedakan antara irodata ini, antara dua iroda. Kauniyah dan syariah tadi tidak dibedakan. Ini banyak dari manusia yang tidak bisa membedakan gratu fiha li adli taswisil mu'tazilah wal qadariyah fi hada. Ada yang salah man yaglatu. Ghalita yaglatu. Ada orang yang salah dalam permasalahan ini dikarenakan taswis. Apa taswis itu? Ma taswis. Ah. Good. Waswasa. Waswasa dengan taswis Kul auto berapa nas, malikin nas. eh? Pakai sin pakai sin. Ayo. Was-was itu pakai sin atau pakai sin? Eh? Sin. Nah ini pakai apa? Ayo itu. Itu satunya. Aman. Ah, Mas Rizky. Bentuk tulisannya sama. Cuma titiknya beda. Taswis. Waswasa. Sawwasa yusawwisu taswis. Bikin keributan. Ada yang salah dalam perkara ini dikarenakan apa? Taswisul Mu'tazilah wal Qadariyah biada. Bikin diruweti oleh Mu'tazilah dan Qadariyah dalam perkara ini. Dibikin ruwet oleh Mu'tazil dan Qadariyah. Nah, itu ya, wah. Mu'tazil dan Qadariyah ini dari kalangan alul bidah. Di antara pekerjaan mereka adalah bikin ruwet dalam satu permasalahan yang gamblang. Sehingga banyak manusia ikut menjadi keruwetan, ruwet sekalian. Perkara-perkara yang gamblang ini banyak di muka bumi ini. Dalam perkara saya tapi karena keruwetan dari alul bidah, kemudian manusia yang ada di pertengahan mereka menjadi samar tentara al-haq dan batil. Apa itu? Kita swissnya para dakatiro. Kalau nggak punya ijazah, nanti masa depanmu nggak jelas. taswisnya orang-orang yang berpendidikan sekuler. Nanti orang-orang tua semuanya teracuni taswis keributi-ributi. Kalau tak sekolah anakmu ku diopo, apa? Nah, anakmu udah anak bodoh kayak wedhus. Mesti tas taswis. Paham? Kene ada jasa engko piye mergawemu? Masa depanmu apa? gue jadi apa? Tas taswis was sawwasa yusawwisu taswis. Sekolah karena skripsi, kuliah tinggal skripsi metu. Eh, nah, gobloknya kayak pedus jadi taswis. Akhirnya apa? Mau nggak mau dilanjutkan. Karena kebodohannya. Tapi kalau orang yang cerdas dikasih keributan tadi, eh buat apa ini jasamu itu itu lekan ngono, ngono. Kono. Untalan. Nah, ngono. Allah Maha Kaya. Ya kan? Ya jadi pegawai pun seorang nggak apa-apa. Ya itu bagi orang yang nggak mempan dengan taswisnya orang-orang bodoh, orang-orang tua kita, bapak-bapak kita, guru-guru kita. Ya toh? Pak guru, bu guru, sama orang tua itu rata-rata mereka adalah menjalankan tugasnya iblis. Bikin keributan untuk anak-anaknya, tetangganya, dan kaumnya. Gue yang berdagang kok, gak sekolah. Dibusi uang, taruh tulis, taruh huruf, taruh ongkoh. Jadi. Nah itu. Itu taswis dengan ini. namanya tas taswis. Maka karena mempan dengan taswis, keributan tadi, keributan tadi, maka harus mengorbankan umur dan waktunya dan tenaganya untuk mengikuti taswisnya tadi orang tua dan pak guru dan bu guru yang menjalankan tugasnya iblis. Seton. Seton ini yang paling banyak bentuk manusia, bentuk orang tua, bentuk ibu. <clears throat> bentuk pak guru, bentuk tetangga, paman, pak ade dan semisalnya. Demikian juga perkara ini. Perkara yang gamblang ini karena banyaknya tasfis dari Mu'tazilah dan Qadariyah sehingga perkara-perkara menjadi tersembunyi atas banyak manusia. Antara dua irada tadi. Bainal Qadariyah tawal Mu'tazilah funal masyiyah. Imma mutlakan wa imma besar. Kenapa? Karena Sesungguhnya Qadariyah dan Mu'tazilah mereka menafikan masih hanya Allah. Bisa jadi mutlak nafi, bisa jadi dalam sar. Artinya apa? Perkara yang buruk terjadi di muka bumi ini Allah nggak menginginkan. Itu di luar keinginan Allah. Terjadi dari keinginan manusia tersendiri. Mutlak. Jadi Allah menginginkan seorang jangan berbuat zina, manusia berbuat zina. Berarti ketika terjadi perzinahan, keinginan Allah kalah. Yang menang keinginannya manu, manusia. Nah, berarti Allah lebih lemah dan Allah manusia kuat. Nah itu. Itu namanya apa? Penafian iroda kaunia syarat tadi enggak masuk dalam keinginan Allah. Ini mutlak keinginan kamu sendiri. Allah enggak inginkan itu tidak menginginkan dari roda syariah. Ya. Dari roda yang ingin, buktinya terjadi. Adakah terjadi keburukan di muka bumi ini dan kebaikan keturunan Pak izin Allah? Tidak akan terjadi. Itu katakan roda yang aman. Nah, biasanya kalau kuliah mungkin di IAIN dan semisalnya, ya kan? Sok pinter. Wah, mantep, mantep. Taswisnya tadilah laku di pertengahan kaum muslimin yang mereka terdidik. Hmm. Fabadum yanfiha mutlakon fayakul innal abda yaf'alu ma yasa wa yakhtaru ma yasa min duni ayyakuna lillahi bidzalika masyiatun. Sebagian mereka Qadariyah dan Mu'tazilah menafikan secara mutlak tidak dirinci dengan perkataannya tadi Qadariyah dan Mu'tazilah innal abda sungguh Hamba itu melakukan apa yang dia inginkan dan apa yang dia pilih. Apa yang dia inginkan tanpa akan ada bagi Allah itu dalam keinginannya hamba tadi itu masih sama sekali. Jadi masih yang murni perbuatan hamba Allah nggak tahu menau. Itu namanya yanfi musaramut mutlak. Ada yang yanfi secara apa? Meniapakan secara apa? Tertentu ya ini syar saja. Keburukan yang ada di muka bumi ini terjadinya bukan karena kehendak Allah, kehendaknya sebagian mereka yang berbuat buruk. Nah itu. Itu namanya sebagian dari yang dinafikan. Kalau mutlak semuanya. Perbuatan hamba ini tanpa ada kaitannya dengan kehendaknya Allah. Yuriduna bijami ma biada at Tanziha ini mafulun bi Yuriduna bijamihim bihadat tanziha. Mereka menginginkan dengan ucapan yang mereka sebutkan tadi itu untuk mensucikan Allah. Biar enggak berbuat kejelekan. Nah, itu. Biar enggak menginginkan kejelekan. Wa annam lamma kanu yu'adzabun la yu'adzabuna illa ala af'alin lahum laysa lillahi fiha masyiatun. Dan sungguh mereka orang-orang yang berbuat jahat itu tatkala mereka disiksa, tidaklah mereka disiksa kecuali atas perbuatan-perbuatan milik mereka sendiri, tidak ada kaitan keinginan Allah dalam perbuatan tersebut yang telah terjadi mereka lakukan dalam bentuk keburukan tadi. Waskala alaihim kaifa takunu masyiatullah thumma yu'aqabu alaiha abdu. abdu Faltabasa alaihimul amru yang menjadikan iskal atas mereka, menjadikan problem atas mereka adalah bagaimana kehendaknya Allah dalam semua kejadian juga Allah mengendakinya. Kok kemudian seorang hamba disiksa atas apa yang Allah kehendaki? Keburukan itu terjadi Allah yang mengendakinya. Hamba yang melakukan. Kok kemudian hamba disiksa bagaimana? Nah, ini enggak mata akal. Sehingga bahasa alaihimul amr maka ruwetlah perkara di atas mereka sehingga mereka menafikan masyiah tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dituangkan kepada masyiahnya hamba kok Nah. Dari sini banyak manusia teracuni dengan taswis tadi akhirnya ikut, "Oi, sudah Salman, Nandi kepengmu. Hmm. Perhatikan. Baik. bahasa alaihimul amru. Maka tersamarkanlah atas mereka perkara ini. Amar mananya perkara. Bukan perintah. Ini taswis. Demikian juga bid'ah-bid'ah di Mekah ini terjadi karena taswisnya para musawisin para karena kerebutan dari orang-orang yang bikin sehingga manusia karena kurang ilmu ya kan karena masih hanya Allah kaunia menjadilah banyak manusia yang tersamarkan atas kebenaran sesatnya banyaknya manusia kenapa irtama irada kauni ya, masih ya. irada kauni ya. karena banyaknya taswis maka itu berarti kan ya, ikhwan Beruntunglah seorang yang senantiasa dapat bimbingan dari alul ilm kepada kebenaran. Di antaranya semoga kitab ini senantiasa menjadi panduan yang baik untuk kita semuanya. Qala rahimahullah ta'ala ini sebab alul sunnah ini sebab alul sunnah wal jamaati ajma'u ala anna al-khayra wa syarra kullahu bi qadarillah. Dan alul sunnah wal jamaah seluruhnya mereka berijma' bersepakat atas apa? Atas bahwasanya kebaikan dan keburukan seluruhnya dengan takdirnya Allah. Adakah keburukan yang terjadi tanpa takdirnya Allah? Enggak ada. Kecuali dari dari keyakinannya Mu'tazil dan Qadariyah. Wa ta'at wal ma'asi kulluha bi qadarillah wa kulluha bi masyiatillah kauniyah. Ta'at Maksiat-maksiat seluruhnya dengan takdirnya Allah. Seluruhnya dengan maksiatnya Allah kauniyah. Tapi yang maksiat tidak dicintai, yang taat dicintai. Apa itu? Wahum, wahumul fa'ilun. Mereka, para hamba yang melakukan kebaikan dan, ke, dan ke, kejelekan tadi. Sebab fi ilmillahi annahu yaqau kada wa yaqau kada wa lahu masyiatun bidzalika wa iradatun wa iradatun wa hikmatun balighatun telah, ter, telah berlalu dalam ilmunya Allah yang kodim. Sungguh terjadi kini terjadi begini. Allah memiliki masya dalam ini semuanya, memiliki irada dalam ini semuanya, dan memiliki hikmah yang sangat dalam dalam ini semuanya. Walakin la yamna'u hadha anal abda fa'ilun muhtar. Dan tapi tidaklah bisa menghalangi untuk kita tetapkan bahwasanya hamba Dialah yang melakukan, dialah yang punya pilih, pilihan. Tapi perlakuannya hamba, pilihannya hamba itu terjadi atas apa yang Allah ingin inginkan. Bukan semua apa yang terjadi dari apa yang Allah inginkan dilakukan seorang hamba Allah mencintainya, nggak harus kecuali yang taat, yang baik, yang khair ini Allah mencintai. Maka bimakna mahabbah war ridho tadi. Wawa mu'aqadun. Wawa yani al-abdu. Wal abdu mu'aqadun. Nah. Pemana mu'aqad? Ah. Aman. Pemana mu'aqadun? Tuh. Diambil? Diambil apanya? Diambil kepalanya? Bun-bunanya? Nah. Wa huwa pilih fili wa ikhtiyarihi. Sedangkan hamba yang dikatakan tadi muhtar dan juga melakukan apa yang mereka inginkan atas kehendaknya Allah tetap juga mereka yang mereka melakukan kejelekan hamba nah, dari melakukan kejelekan maka di siksa atas perbuatannya dan atas pilihannya. Itu namanya mu'aqad. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Apa namanya itu? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa namanya? La tu'akhidna. Apa namanya? Jangan kau siksa, wahai Allah. Janganlah kau siksa kami jika kami lupa atau kami salah. Berarti ya, akhadha yu'akhidu mu'akhadatan apa? Menyiksa. Tulis. dan dia hamba disiksa atas pilihannya dan atas perbuatannya. Kalau jelek. Kama anna musabun ala fi'li waktian. Sebagaimana juga hamba itu diberi pahala. Salap. Atas perbuatan, atas pilihannya jika melakukan kebaikan. Mahfum? Dan keburukan dan kebaikan tadi terjadinya di muka bumi ini adalah atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala atas iradanya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Mu'tazilah dan Qadariyah tadi. Apa ya, Pak? Hmm. Nah, jangan coba-coba. Jangan jangan coba-coba orang itu mengetes otaknya. Jangan menjadi gurunya seorang alul kalam, mau adu, adu kepandaian. Ternyata akhirnya apa? Terseret. Terseret. Hati-hati. Jadi keburukan jangan dijadikan barang percobaan. <clears throat> Kemudian dalam khutbah Id setelah lewat jangan jadi apa? kelinci per percobaan. Coba ini kurang pas, ganti ini. Coba ini ganti ini. Ini. Nah. Pendidikan tanpa klasikan namanya kok hasil, ganti yang kayak gini, ganti kayak gini. Aduh. Dakwah maunya nah, sistem sorokan ini sorokan ya, ini sorokan yang kurang hasil nah, ganti kelas 1 sampai kelas 9 Baik. <clears throat> Fawa muhtarun. Fawa siapa al-abdu. Fawa wali al-abdu. Maka seorang hamba adalah muhtar. Punya pilihan. Muhtar ini simpail dan simpul sama. Anta muhtarun. Nah kan. Anta dipilih. Anta mau ketemu anta memilih. Sama saja. Mahfum? Yaslumu wa yusalli wa yatasaddaq wa yusafir wa yukimu wa yakumu wa yak'adu. Wa yak'udu wa ya'mur wa yanha. Seorang hamba ini puasa, sholat, bersedekah, safar. Ya kan? Yukim, mukim. Yukim itu mukim. Ya kan? Yusafir wa yukimu yusafir itu lelungan, perjalanan yukim apa? Ikoma. Tinggal dalam tempat. Wayakumu mudah berdiri, wayakut dan duduk. Memerintah dan melarang. Muhtarun lihadil asya. Seorang hamba memiliki pilihan dalam perkara-perkara ini. Maka namin min salahin istahakku alaih tawabah. Dalam semua apa yang dia lakukan ini kalau kebaikan maka dia mendapatkan hak untuk pahala. Puasa kalau puasanya baik dapat pahala. Tapi kalau puasa puasanya jelek dapat do, dosa. Masani janda. Ngerti masani janda? Ana ah, jenenge poso. Poso ni. Nah, ngerti? Yang poso elek jenenge iku. Ya, amin. Ya, Ah, Pak Kadar. Mosos, poso kebal. Nah, iku sini poso e, poso elek. Nah. Doa kalau doanya doa jelek, ya kan? Enggak dapat dosa. Belum doa. Doa jelek. Ya kan? Ya kita kan doa jelek apa? Seperti apa doa apa? Doa semar mensem. Nah goyang jalan, goyang-goyang jalan tengah latar. Nah, itu cuma apa? Doa juga. Nah, itu termasuk dapat dosa. Salat pun seperti itu. Salat ternyata salatnya bid'ah. Bukan untuk Allah, untuk syirik, untuk kuburan. dikatakan nah, maka dikatakan, "Famakana sholat min salahin istahaqqa 'ala thawab." Puasa, salat, sedekah ini kalau memang dari kebaikan, untuk yang baik maka dapat pahala. Sabar, sabar untuk kejelekan. Sabar dari sini sampai ke Jakarta sana sebagai apa melamar pegawai bank. Sabar, sabar jelek namanya itu. Sabar dosa. Ya, toh. dari sini sampai Surabaya sana melamar jadi apa? Anggota dewan. Sabar jelek, sabar maksiat. Dari sini Lamongan melamar jadi daftar apa? Anggota dewan. Ini sabar jelek, Ikoma dalam satu kota tiga bulan dalam rangka apa? Untuk kejelekan dapat do, dosa. Maka dikatakan amin amin min ini sah kalau salat Jadi som, solat satu sabar kiam, iqamah. Berdiri duduk, berdiri untuk kejelekan, duduk untuk kejelekan, perintah kejelekan, marah kesilakan maka dapat dosa. Kalau baik dapat pahala maka minha min syarrin kadzina wasyarika wa dzulm istahqa alil iqaba li fa'ilun muhtar. Maka hamba yang melakukan tadi itu dari keburukan zina syarikoh. Katanya syarikoh bukan sarkoh. Syarikoh. Zina mencuri dulem kedoliman maka mendapatkan hak untuk dikenai sanksi hukum Ikop siksaan. Kenapa? Karena dia seorang hamba adalah fa'il muhtar. Pelaku dan punya pilih pilihan. Tapi terjadinya apa yang telah terjadi dia lakukan kebaikan dan keburukan atas kehendaknya Allah Taala kepada apa? Kauni, kauniyah. Nah, yang baik saja terjadi syar'i ya Karena apa? Karena Allah ridho dan Allah cintai. Baik. Kamu ya, Pak? Kalau kita cukupkan sampai sini dulu dan kita sambung pada waktu datang. Besok insya Allah daras ini lagi. Besok jangan lupa daras ini lagi. Lanjutannya. Jumroh Jai. Tafadhalu.